kali ini tanggal 2 Safar Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini yang semoga dengan keikhlasan kita kita bisa dibentangkan sayap-sayap malaikat ketika hadirnya kita di sini. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau serta umatnya yang setia mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Iman Iman Hal ini nah, biasanya panitianya macam-macam di Nurul Iman dan ini adalah kali pertama kita uh, ada di Nurul Iman. Kami dari Probani TV atau Yayasan Nurul Rahmani dan kita bergerak di media YouTube untuk saat ini dengan channel TV. kemudian dengan penasihat Insya Allah Ustaz Dewan Ibn dan Ustaz Jenderal Ibn untuk kedepannya ini mohon doanya juga dari uh, jamaah sekalian di waktu-waktu atau beberapa bulan ke depan kita akan launching TV Sunnah tetapi dengan segmen yang berbeda ya karena kalau segmen dakwah keluar dan Islam sudah ada di tv lain ya, di Sunnah yang lain kita akan lebih ke ekonomi syariah insya Allah dan kita akan launching biiznillah dalam syiatillah dengan nama Niaga TV insya Allah Niaga TV insya akan kita launching dalam beberapa bulan ke depan dengan segmen menjurus kepada ekonomi syariah dan ekonomi Islam dan atau pemberdayaan UKM usaha kecil dan menengah kaum muslimin insya Allah.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 luar biasa. Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Tirmidzi, "Ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal-qabid 'ala al-jamr." akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang bersabar ya dalam berpegang kepada agamanya seperti orang yang memegang bara api dan dalam riwayat Imam Ahmad dalam sunatnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW sabda wailun lil arab min syarrin qad iqtarab fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira dinahum bi يبيع dunya qalil al من yawma idin المتمسك al qabid al jamr. celaka untuk orang-orang Arab dari keburukan yang akan yang telah dekat, yang telah dekat itu datangnya fitnah bagaikan bagian malam yang sangat gelap di waktu pagi seseorang beriman dan di waktu sore seseorang kafir mereka menjual agamanya dengan sedikit dari kehidupan dunia Dan orang yang berpegang kepada agamanya pada hari itu Seperti memegang bara api Ikhwata Islam Azakumullah wa iyakum Hadis ini walaupun di dalam sanatnya Terdapat padanya kelemahan-kelemahan seperti dalam riwayat Tirmidzi ada sanadnya yang bernama Umar bin Syakir, perawi yang baif kata Al-Hafiz. Demikian pula dalam riwayat Abu Hurairah pun juga terdapat perawi yang zaif. Akan tetapi ya, jalan-jalan itu saling menguatkan satu sama lainnya. Sehingga insya Allah biidznillah hadis ini menjadi hasan atau setidaknya sahih li ghairihi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis ini beliau berkata begini. Hadal hadis ayadan yaqtadi khabaran wa irsyadan. Hadis ini mengandung pengabaran dan bimbingan. Amma al-khabar fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu fi akhir zaman yaqilu al-khair wa asbabuh wa yakthuru asy-syarr wa asbabuh wa annahu 'inda dhalika yakunu al-mutamassiku bid-din minan nas aqallul qalil. Adapun pengabaran maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di akhir zaman nanti Kebaikan akan menjadi sedikit Dan keburukan akan menjadi semakin banyak Dan orang yang berpegang pada waktu itu terhadap agamanya Maka itu yang paling sedikit jumlahnya Wahadal qalil fi halatin shidda Fi halati shiddatin wa masyakatin azimatin Ternyata yang sedikit ini pun juga dalam keadaan yang sangat payah ya kahalatil qabid al jamr seperti orang yang berpegang kepada bara api min quwwatil mu'aridin karena orang-orang yang menentangnya itu kuat sekali ya sementara orang yang berpegang kepada kebenaran lemah sedikit jumlahnya tidak punya kedudukan apa-apa Wakafatil fitan al-mudillah, banyaknya juga fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitan asyubuhat, wasyukuk, wal ilhad. Seperti fitnah syubhat. Ya, demikian pula berbagai macam hal-hal yang membuat seseorang ragu terhadap agamanya. fitan asyahwat Demikian pula fitnah syahwat Wansiraful khalqi ila dunya wan himakum fiha dan manusia hanya memikirkan dunia pada waktu itu dan tidak peduli dengan agama mereka zahiran wa batinan wa da'ufal iman ya mereka betul-betul secara zahir dan batinnya berpaling dari agama yang mereka pikirkan hanya dunia iman mereka sudah sangat lemah ya sehingga untuk berpegang untuk membela agamanya pun juga tidak ada kepedulian lagi maka kalau sudah seperti ini akal Islam azakumullah Pasti orang yang berpegang kepada kebenaran menjadi sedikit jumlahnya Pak Dan di saat itu ya akal Islam Ya mereka akan terasing Sebagaimana sabda Rasulullah dalam, dalam riwayat muslim apa? Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a Fatuba lil ghuraba Islam dimulai dalam keadaan ini asing kata Rasulullah dan nanti akan kembali menjadi asing. Fatuba, tuba bagi orang-orang yang terasing. Apa itu tuba? Kata Rasulullah, syajaratun fil jannah. Itu sebuah pohon di dalam surga. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يسمد لها إلا أهل البصيرة واليقين namun orang-orang yang berpegang kepada agama Allah ya tetap kokoh menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan itu. Dan itu tidak mungkin ya bisa dilakukan kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah basirah, ilmu yang dalam dan keyakinan yang kuat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wa ahlul imanil matin, keimanan mereka pun kokoh min afdalil khalqi maka orang yang seperti ini termasuk orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Ya. Karena keadaannya mirip seperti di zaman Nabi ter di awal ketika berdakwah di Mekah. Ketika Rasul berdakwah di Mekah menghadapi berbagai macam rintangan. Ternyata di akhir zaman pun ia pun ternyata subhanallah menghadapi penentangan yang sangat keras sekali tapi ia tetap bersabar, ia tetap kuat, ia tetap berpegang walaupun panas bagaikan ia bara api yang membakar. Maka orang seperti ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Kata beliau, wa amar irsyad itu tadi pengabaran, sekarang bimbingan. Adapun bimbingan yang tergantung dalam hadis ini فإنه إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة وأن يعرفوا أنه لا بد منها وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات Adapun bimbingan untuk umat Islam yaitu apa? Bahwasanya wajib setiap kita umat Islam meyakini bahwa keadaan seperti ini pasti dan pasti akan terjadi. Maka tentu kewajiban kita apa? Bersiap-siap menghadapinya, Pak. Bersiap-siap menghadapi keadaan kalau ternyata suatu ketika seperti yang Rasulullah kabarkan, seseorang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Mungkin kalau sekarang kita yang hidup di, yang tinggal di Jakarta belum bisa dikatakan seperti memegang bara api kan? kita masih nikmat kok walaupun memang ada orang yang mencela dan mencela tapi kita alhamdulillah bisa tapi terkadang di suatu tempat sana berat sekali ya ketika ia berpegang kepada sunnah diusir ketika ia berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicemoohkan bahkan yang menghadapi berbagai macam ancaman. Nah, sebagian tempat seperti itu ya sampai ada salah ada ikhwah kita yang dia datang dari pinggiran Jambi sana cerita ke ke, ke saya di sana kami usah betul-betul masya Allah mau pergi ke masjid saja dilarang nggak boleh mau masuk ke masjid diusir ya betul-betul berat sekali kami berjalan seakan orang asing Orang yang tadinya kenal dan handai taulan tidak mau menegur kami kalau kalau di jalan. Betul-betul keadaan yang sangat luar biasa. Berat kata beliau, kata mereka ini. Subhanallah ya kepada Islam. Mungkin mereka-mereka yang seperti itu diberikan oleh derajat yang sangat tinggi oleh Allah karena kesabaran-kesabaran mereka. Subhanallah. Ikhwata ya Islam daripada kita yang ada di Jakarta yang alhamdulillah ya masih diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kata beliau, <clears throat> hendaklah ia meyakini bahwa keadaan seperti ini pasti akan terjadi suatu ketika nanti kita tidak tahu. Walaupun kita jangan mengharapkan ya datangnya keadaan tersebut dan menimpa diri kita tidak, Pak. Karena kita tidak tahu apakah kita akan sabar atau tidak. Ya. Kewajiban kita adalah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Ya, itu yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dari penjelasan Syekh eh, Abdurrahman As-Sa'di ini berarti kita ambil ya, beberapa pembahasan yang pertama sebab-sebab mengapa ya orang yang berpegang kepada agama agama itu menjadi bagaikan memegang bara api apa yang menyebabkan hal itu terjadi yang pertama yaitu kuwatul mu'aridin penentang-penentang yang yang kuat mereka yang menentang dakwah bisa bisa jadi Pak ya mereka mentang dakwah dengan kekuatan mereka menggunakan kekuatan pemerintah misalnya ataupun yang lainnya dan yang lainnya itu bisa jadi akal Islam sebagainya kita lihat aja sekarang di zaman sekarang ya ya orang-orang Syiah didukung Amerika didukung orang Cina didukung oleh Masya Allah Demikian pula orang-orang Nasrani, dukungan mereka dari dunia barat sana kuat sekali. Sementara kaum muslimin Indonesia sekarang terus-menerus dipojokkan, dipojokkan, dipojokkan. Ya. Kalau gereja yang bermasalah, wah langsung. Tapi kalau yang di masjid sana di Sulawesi Utara itu, yang di itu biasa aja. Selalu yang menjadi apa dipojokkan umat Islam, umat Islam. Umat Islam tidak punya kemampuan di negeri kita sendiri. Padahal di negeri ini umat Islam mayoritas Pak, mayoritas. Tapi umat Islam lemah, lemah dan sangat lemah. Ya. Yeah. Ini sebab yang pertama, yaitu adanya muamarah konspirasi yang besar yang dilakukan dan dilancarkan oleh orang-orang kafirin. Mereka berusaha mengeluarkan berbagai macam kekuatan mereka untuk menghalang-halangi kebenaran ya akal Islam terutama orang Yahudi dan Nasrani makanya Allah berfirman walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum orang Yahudi orang Nasrani tidak akan ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk milah mereka tidak, tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Makanya yang akan Islam sejarah bagaimana konspirasi Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan Islam dari awal Islam sudah kita saksikan sendiri. Ini dia Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Di zaman Khulafaur Rasyidin Kaum kafirin tak mampu untuk menghancurkan Islam dengan fisik dan kekuatan. Tak mampu, Pak. Karena di zaman itu kejayaan Islam, Masya Allah. Islam tak mungkin kalah. Sampai-sampai negara adidaya, Persia dan Romawi pun hancur luluh lantak oleh pasukan kaum muslimin. Kau pasukan muwahidin. Maka mereka menggunakan cara, bagaimana cara itu? Ini dia Abdullah bin Sabah yang pura-pura masuk Islam. Memperlihatkan kesolehan untuk mengambil hati kaum muslimin. Kemudian ia pun melihat dengan cermat apa kira-kira yang pintu yang paling empuk untuk dimasuki. Oh, kaum muslimin sangat cinta Ahlul Bait. Kaum muslimin sangat cinta istri-istri Nabi. Kaum muslimin sangat cinta, maka ia pun kemudian dari pintu ini mereka masuk. Lalu dilihat daerah mana kira-kira yang cocok untuk penebaran. Oh, ternyata di daerah-daerah yang baru dibuka oleh Islam di mana di Irak sana Iya. Maka Abdullah bin Sabah pergi ke Irak di sana. Di sana pun kemudian ia memperlihatkan kesolehan, kezuhudan dan yang lainnya. Lalu setelah itu menebarkan racun yang berbisa kepada mereka dan berhasil dengan dengan terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arba. Keberhasilan gilang gemilang dari Abdullah bin Sabah ini dia lanjutkan lagi dengan cara apa? memberikan dan menebarkan keyakinan bahwa sebetulnya Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menjadi khalifah. Lalu kemudian dilanjutkan lagi bahwa sebetulnya Ali lah yang berhak yang yang apa namanya yang, yang berhak menjadi nabi. Bahwasanya malaikat Jibril salah alamat. Harusnya kepada Ali malah kepada Nabi Muhammad. Sampai kemudian Abdullah bin Sabah pun mendak mendakwakan bahwa Ali adalah Tuhan yang kemudian muncul yang disebut dengan kelompok-kelompok Sabaiyah di zaman Ali bin Abi Thalib sebagaimana Imam Nasai dan juga para ulama ya mengeluarkan bahwasanya ketika di zaman Ali bin Abi Thalib keluar kelompok Sabaiyah kelompok Sabaiyah ini ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada mereka Masya Nukum ada apa kalian ini kata mereka apa ya nu'min bi annaka ya ali ya rabbuna anta alladhi ya khalaqtas samawati wal ard kami beriman hai ali bahwa engkau adalah Tuhan kami bahwasanya engkau lah yang menciptakan langit dan bumi mendengar itu Ali bin Abi Thalib marah maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun menyuruh untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar lalu diancamnya mereka jika kalian tidak taubat aku ya aku akan bakar kalian dengan api apa kata mereka justru kami semakin beriman bahwa engkau Tuhan karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib pun membakar mereka hidup-hidup ya ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum sampai demikian dahsyat Pak dan ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak berhenti sampai situ, Pak. Mereka berusaha untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ke dalam ke dalam tubuh umat Islam ini, Pak. Iya, pemikiran Qadariyah yang mengatakan bahwa takdir itu tidak ada. Dari mana? Dari seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani dan ternyata Ma'bad Ma'bad Al-Juhani ini didikan orang Nasrani yang bernama Susan yang kemudian ia dilepaskan di tengah kaum muslimin dan ia pun mendakwahkan kepada keyakinan qadariyah apa itu bahwa katanya takdir itu tidak ada makanya Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim di hadis nomor satu dengan sanadnya yang sahih kepada Yahya bin Ya'mar kata Yahya bin Ya'mar kana awwalu man takallama fil qadar di Basrah Ma'bad al-Juhani adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir itu di kota Basrah namanya Ma'bad Al-Juhani fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari hajaini au mu'tamirain maka aku bersama temanku Humayd bin Abdurrahman pun pergilah untuk haji atau umrah fawufiqna bi Abdullah bin Umar dakhilan al-masjid maka kami dipertemukan dengan Abdullah bin Umar yang sedang hendak masuk masjid Nabawi ya فظننت anna ya sahibi sayakilul kalama ilai maka kata Yahya bin Ya'mar aku pun berbicara kepada Abdullah bin Umar lalu aku berkata ya Aba Abdurrahman innahu dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yazhumuna alla qadar Hai Aba Abdurrahman sudah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari-cari ilmu yang aneh dan katanya mereka mengatakan takdir itu belum ada, tidak ada wa andal amra dan bahwasanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Abdullah bin Umar berkata idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa bara'u kalau kamu bertemu dengan mereka kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku iya yeah. Ternyata muncul ketika para sahabat masih hidup Pak Sahabat-sahabat kecil Pemikiran Qadariyah yang ternyata itu diadopsi dari orang Nasrani Ternyata ada daur, ada apa? Ya, usaha orang-orang Nasrani untuk mem memasukkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ke dalam tubuh umat Islam Ya Allah, akal Islam azakumullah wa Demikian pula Ya, munculnya berbagai macam pemikiran khawarij apa seperti khawarij syiah siapa yang memunculkan kalau bukan usaha dari Yahudi dan Nasrani Pak dan terus Pak dari setiap generasinya mereka berusaha untuk merusak kaum muslimin dengan pemikiran yang menyesatkan di zaman Khalifah Al-Ma'mun ya Khalifah Al-Ma'mun dikirimi buku-buku filsafat oleh Raja Romawi filsafat Yunani yang kemudian oleh Khalifah Ma'mun diterjemahkan ke bahasa Arab. Dan ini balaya azimah, bala yang sangat besar. Kenapa? Karena masuknya ilmu filsafat ini merusak pemikiran-pemikiran Islam, semakin menghancurkan pemikiran. Sehingga akhirnya apa? Munculnya para pendewa akal, kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, bahkan Sufiyah Bahkan subhanallah akal Islam azakumullah Banyak ilmu-ilmu Islam pun dimasuki oleh ilmu kalam Sehingga akhirnya akal Islam Ya kerusakan pemikiran itu dahsyat sekali Demikian memang semakin jauh dari masa kenabian Semakin sedikit ilmu dan ulama' Dan ketika ilmu dan ulama semakin sedikit Pastilah pak syubhat pun semakin merajalela sudah begitu tumbuh orang-orang Islam yang tidak mengenal jahiliyah. Tumbuh di dalam Islam orang-orang yang tidak tidak mau mengerti agamanya. Yang mereka pikirkan adalah dunia dan dunia. Sebab yang kedua yaitu kaum muslimin ataupun umat Islam itu sendiri tenggelam dalam urusan dunia dan ia tidak mau peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Daud juga meriwayatkan di dalam sunannya ya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kata Rasulullah "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bizar' sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian berjual beli dengan cara inah riba wa akhadtum adnabal baqar kalian mengambil ekor sapi waraditum bizar kalian ridho dengan tanaman wa taraktumul jihad dan kalian tinggalkan berjihad memperjuangkan agama Allah sallallahu alaikum dhulla Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian la yanzi'u Allah tidak akan cabut kehinaan itu kapan sampai kapan hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian Rasulullah mengatakan sampai kalian kembali kepada agama kalian dalam riwayat Tabrani ya Rasulullah SAW bersabda yushikul umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha hampir-hampir umat-umat itu akan saling memanggil untuk menerkam kalian sebagaimana orang-orang lapar memanggil teman-temannya untuk menyantap hidangan Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah umat Islam pada waktu itu sedikit?" Kata Rasulullah, "Bal antum kathir, walakin guthaun ka guthais sail." Tidak, justru kalian waktu itu banyak jumlahnya, tapi jumlahnya kalian yang banyak itu bagaikan apa? bagaikan buih yang dibawa banjir ya kemudian Rasul bersabda Walladhi nafsi biyadih demi zat yang diriku berada di tangannya la yanzi'annallaha fi qulubi aduwikum rahba minkum Allah akan cabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian kepada kalian fi qulubikum eh, apa alwahan dan Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian alwahan kemudian para sahabat bertanya apa itu wahan wahai Rasulullah kata Rasulullah hubbu dunya wa karahatul maut cinta dunia dan takut mati cinta dunia ini Pak yang menyebabkan sunnah semakin hilang Sebab orang yang cinta dunia sulit rasanya berpegang kepada sunnah pasti. Iya. Ketika seseorang berpegang kepada sunnah Dia akan mendapati Wah ini riba, ini haram Ini yang lain dan begitu Masya Allah Iya Sementara ia mencintai dunia Akhirnya dia menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan dunia ya akan Islam Makanya Rasulullah SAW Ya'ati ala nasi zamanun La yubalin nasu fihi min aina yatlubur rizq am min halal aw min haram nanti akan datang suatu zaman kata Rasulullah orang-orang sudah tidak peduli lagi dia cari rezeki dari mana apakah dari halal atau haram sudah nggak peduli yang penting dapat rezeki udah nggak peduli halal apa haram bahkan orang terkadang bilang yang haram aja susah mas apalagi yang halal akhirnya kalau sudah seperti itu ya akhi ya akal Islam azakumullah hancur Islam Ketika manusia berlomba mencari dunia, mencari kedudukan dan tidak peduli lagi dengan agama, mungkin orang yang berpegang kepada agama dianggap ini menghalangi kepentingan saya. Memang betul dakwah sunnah ini pasti akan menghalangi kepentingan pencinta dunia. Betul Pak, orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW dianggap mereka itu sebagai orang yang menghalangi kepentingan dunia mereka makanya mereka berusaha dengan berbagai macam cara bagaimana sunnah Nabi SAW ini hilang dari muka bumi akal Islam azakumullah wa ini sebab yang kedua Ya kenapa sampai kemudian berpegang kepada agama pada zaman itu bagaikan memegang bara bara api Sebab yang ketiga apa itu? kafratus syubhat wa qillatul ilm. Sedikitnya ilmu dan banyaknya syubhat. Syubhat merajalela, Pak. Syubhat itu, Pak, artinya pemikiran yang menyesatkan, Pak. Pemikiran yang menyesatkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang sudah saya sebutkan tadi, "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المؤمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع قوم دينه بعرض من الدنيا قليل kata Rasulullah SAW celaka buat orang Arab kata para ulama Arab yang dimaksud di sini Islam iya yeah. kenapa disebut Arab kenapa karena Islam muncul dari Arab celaka untuk Arab dari keburukan yang telah dekat yaitu munculnya fitnah-fitnah bagaikan malam yang kelam. Di waktu pagi seorang seseorang itu masih mukmin, di waktu sore dia sudah kafir. Maksudnya bagaimana? Di waktu pagi masih mukmin, di sore sudah kafir. Al Hasan Al Basri memberikan apa namanya penjelasan. Maksudnya di waktu pagi dia masih mengharamkan darah seorang muslim Di waktu sore dia sudah menghalalkan darah seorang muslim Kok bisa begitu? Saking kuatnya syubhat Saking kuatnya apa? Syubhat dan lemahnya ilmu akhirnya. Seseorang kalau lemah ilmunya Pak Akan mudah syubhat masuk kepada dia Di waktu pagi dia masih menganggap haram Di waktu sore sudah menganggap halal di waktu pagi ya dia masih mempunyai keyakinan dan begitu yang sesuai dengan sunnah di waktu sore sudah berubah lagi kenapa karena ilmunya yang lemah dan kekuatan yang syubhat yang dahsyat pada waktu itu maka akal Islam azakumullah wa yakum inilah diantara sebab Ya kenapa berpegang kepada agama pada waktu itu begitu berat? Ternyata karena banyaknya syubhat yang merajalela, Pak. Merajalela. Makanya lihat ya akal Islam ya Bagaimana syubhat di zaman sekarang pun sudah mulai kuat sekali Pak Mencakar, Pak, mencengkeram Syubhatnya orang syiah Syubhatnya orang liberal Syubhatnya ya orang-orang yang mendakwahkan kepada apa kekufuran Orang-orang awam yang ilmunya lemah Mungkin akan sangat mudah terkena Pak Sangat mudah, sangat mudah Ya Allah, ya akal Islam, azakumullah Kadang kan orang Syiah misalnya Pak ya, ketika berdakwah di suatu negara negara yang mayoritas Ahlussunnah, mereka tidak langsung mendakwahkan Syiahnya, tapi yang mereka dakwahkan pertama apa? Ya, sudahlah kita bersatu padu. Dari situ kemudian masuk Syiah pun sebetulnya salah satu mazhab Islam. Jadi nggak usahlah kita rebut sebut apa namanya ribut-ributkan. Ini masalah-masalah yang kita harus saling menghormati. Masuk Pak, Orang awam menganggap wah iya ya, betul betul betul itu. Karena kelemahan ilmu, dia tidak tahu tentang hakikat Syiah siapa Syiah itu. Iya. Akal Islam azakumullah banyak di antara kita. Lihat ya, para mahasiswa di IAIN Sandan atau yang lainnya yang dosen-dosennya liberal. Banyak di antara mereka sangat mudah dicekoki pemikiran-pemikiran liberalis. Akhirnya keluarannya jebolan-jebolannya jadi liberal semuanya, Pak hancur dan rusak. Kenapa? Karena ilmu mereka lemah. Sementara syubhat itu apa? Kuat sekali ya akal Islam azakumullah wa Ini sebab yang ketiga yang menyebabkan hal itu bisa terjadi ya akal Islam azakumullah wa Sebab yang keempat ikhwatul Islam azakumullah wa yang menyebabkan hal seperti itu bisa terjadi ya yaitu ikhwatu Islam azakumullah wa iyakum kuatnya fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Syahwat itu apa identik kepada tiga. Apa itu? Hah? Harta, wanita, tahta. Ini syahwat. Syahwat itu selalu tidak lepas dari tiga ini. Kalau tidak harta, ya wanita. Kalau tidak wanita, ya tahta. Syahwat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa orang yang sangat rakus terhadap kedudukan, terhadap syahwat ini lebih berbahaya daripada serigala. Pak. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda apa? Rasulullah, Madi bani ja'ian tidaklah dua ekor serigala lapar ursila fi gonamin yang di, di, dilepaskan pada sebuah sekelompok kambing biafsada laha mimman harisal mala wa syaraf lidini Tidaklah sebuah serigala lapar tersebut lebih merusak dari orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan dan itu merusak agama mereka. Naam akal Terkadang orang cinta harta tidak perlu halal dan haram orang cinta kedudukan bagaimana supaya saya bisa menduduki sebuah kedudukan tidak peduli halal dan haram subhanallah ikhwatul islam azakumullah wa yakum fitnah syahwat ya dahsyat sekali kita lihat di Indonesia fitnah syahwat luar biasa Pak fitnah wanita jangan tanya di televisi-televisi setiap iklan nggak lepas dari cewek Pak yang namanya aww Masya Allah di mana-mana ya di jalan-jalan, di pasar-pasar, berpakaian kepit telanjang, di malam di waktu malam banyak makhluk halus kelayaban, ya. Mereka sudah tidak punya madu lagi pak. Bahkan mereka menganggap semakin terbuka aurat, semakin dianggap modern. Ya, mungkin kalau seperti itu jadinya suku Asmat lebih modern, modern dari mereka. Ya kepada Islam azakumullah wa yakum subhanallah. Terkadang seseorang yang berpegang kepada yang sudah ngaji pun tak tahan dengan fitnah syahwat ini, Pak. Ya, Seorang akhwat tak tahan dengan fitnah syahwat ikhwan yang Masya Allah Yang genit, yang ya, menggoda dia lewat Facebook Seorang ikhwan apalagi juga yang lebih banyak ikhwannya ya mainan Facebook sampai jam 3 malam ya da, niatnya mah dakwah katanya padahal mah kenalan sama akhwat sama amewe ya niatnya sih pengen apa namanya menceramahi katanya padahal mah ada udang di balik lempeye ya, modus hati-hati akhi ini semuanya adalah media-media yang bisa mengandung syahwat apalagi adanya internet Antum tahu sendiri di internet yang namanya internet, masya Allah, fitnah syahwat luar biasa di sana. Walaupun di internet ada kebaikan, tapi di sana pun banyak keburukannya. Ikhwatul Islam, azza wa ya, ini dia. Ya, sebab yang menyebabkan akhirnya apa? Ya, semakin Islam itu asing, semakin berat ujian dan fitnah yang melanda tersebut akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ini sebab-sebabnya. Sekarang pembahasan yang kedua adalah <clears throat> bagaimana menghadapinya. Apa sikap kita ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan yang begitu berat berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Pak? Karena setiap mukmin Ingat setiap mukmin yang dia pikirkan adalah keselamatan agama. Makanya kata Rasulullah SAW ya, kata Rasulullah tajiul fitnah fayaqulul mu'min Hadihi muhlikati akan datang fitnah maka seorang mukmin berkata ini yang akan membinasakan diriku Demikian pula dalam riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, "Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanaman yatba'u biha shahaqal jibal wa mawaqi al-qatar yafirru bidini al fitan." Hampir-hampir harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah seorang mukmin tuh Pak sangat khawatir agamanya rusak Pak. Seorang mukmin itu Pak khawatir ia terkena fitnah, syahwat dan syubhat. Maka ia rela untuk meninggalkan dunia demi untuk mempertahankan agama. Makanya Rasulullah mengatakan hampir-hampir harta yang paling baik bagi seorang muslim adalah apa kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah ia lari membawa agamanya dari fitnah. Kenapa ia lari? Karena ia berpikir keselamatan segala-gala keselamatan adalah dalam agama, bukan dunia. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka ya akhi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, selalu kita menuntut ilmu menuntut ilmu itu ini jalan yang sangat penting, Pak. Iya. Duduk di majlis taklim dan terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa mengetahui Pak ini hak dari batil. Dengan ilmu itu kita bisa menilai segala sesuatu pada tempatnya, Pak. Dengan ilmu tersebut kita pun bersikap dengan sikap yang benar, bukan salah. Ya, tepat dengan ilmu Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan akan musibah-musibah dan bala yang akan terjadi di akhir zaman, di antara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita solusinya apa? Menuntut ilmu. Beliau bersabda apa? Kepada para sahabat, Innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kathirin mu'tuh qalilin su'aluh al-amalu fi khairun minal, minal ilm wasayati zamanun kata Rasulullah kathir khutaba'u qalil fuqaha'u su'alu Qalil mu'tuh Al-ilmu khairu fihi khairu minal amal kalian wahai para sahabat sedang hidup di zaman yang ulamanya banyak Penceramanya sedikit yang minta-mintanya sedikit yang memberinya banyak dan beramal di zaman ini lebih baik dari berilmu dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Dan berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Niat Rasulullah SAW mengatakan di zaman seperti itu, di saat ulama sedikit, penceramah banyak, di saat banyak orang yang minta-minta, dan yang memberi sedikit disitulah kata Rasulullah berilmu pahalanya jauh lebih besar menuntut ilmu lebih besar lebih tekankan sekarang ini di Indonesia ulama sedikit ceramah penceramah banyak pak penceramah banyak tuh lihat dai-dai seleb-seleb seleb di televisi itu yang ngomong yang ngaco ya katanya pemimpin boleh selain muslim la haula wala quwata illa billah tabrakan dengan Al-Quran, hadis, ijma para ulama ya hanya dengan mengatakan kiasnya dengan pilot ini kias dagelan pak iya tuh lihat ada seorang kiai haji yang mengatakan jenggot katanya goblok la ilaha illallah musibah wallahi musibah di zaman sekarang ini ulama sedikit penceramah banyak yang minta-minta banyak banyak tadi zaman sekarang yang minta-minta Oh banyak Pak, bahkan jadi apa? Mata pencarian. Mungkin Masya Allah ya penghasilannya lebih gede dari antum. Ya. Subhanallah, akal Islam, azamullah. Kata Rasulullah, yang minta-minta banyak, yang memberi sedikit. Apa kata Rasulullah yang di, yang dilakukan di zaman itu? Berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan. Maksudnya di sini Rasulullah menekankan di zaman itu hendaknya kita banyak-banyak menuntut il, ilmu tidak lepas dari majlis taklim. Ya, terus kita berusaha menambah ilmu kita, ilmu kita, ilmu kita. Walaupun ingat, jangan sampai ilmu pun menjadi bumerang yang akan mengantarkan kita ke neraka akibat daripada kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Maka sambil kita menuntut ilmu, sambil kita mengamalkan ilmu, Pak. Karena tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Al Hasan Al Basri berkata, "Laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilm al khasyyah." Ilmu itu bukan dengan banyak hafal riwayat, akan tetapi hakikat ilmu itu apa yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak. Apa itu? Jangan lupa dan terus jangan ter, jangan pernah berhenti dari menuntut ilmu. Mendek, apa, mendatangi majlis-majlis taklim, Pak. Duduk di sana. Ya. Yeah yang kedua ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. yang harus kita lakukan di zaman tersebut juga apa? Kita selalu meminta bimbingan para ulama. Hati-hati apabila kita menjadi orang yang berlebih berbangga dengan ra'yu sendiri daripada bimbingan para ulama. Ada apa? Ada apapun tanya ulama, tanya ulama. Jangan mengedepankan rokyu sendiri dan pendapat sendiri. Di zaman sekarang ya innalillah wa inna rajiun. Orang-orang merasa bangga dengan rokyunya. Padahal kata Rasulullah SAW, salah minal muhlikat. Ada tiga perkara yang termasuk membinasakan, kata Rasulullah. Apa tiga perkara yang membinasakan itu? Yang pertama, syuhun muta'un. Kebahilan yang ditaati wahawan muttaba'un hawa nafsu yang diikuti dan yang ketiga apa wa ijabu kulli sahibin ra'i bi ra'in bi eh, kulli sahibi ra'in bi ra'i setiap orang berbangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri tidak pernah mau tanya ulama tapi dia merasa dirinya Masya Allah Baru belajar Arba'in Nawawi aja udah petantang petenteng pak Udah ngomong pinter masalah agama Baru belajar bulughul maram aja Masya Allah bagikan dia seorang ulama Alim ulama yang berfatwa sana sini Ya, padahal di zaman Imam Ibn Hajar Bulughul Maram itu untuk siapa Pak? Taisiran lil mubtadiin kata beliau. Ya, aku menulis buku Bulughul Maram itu memberikan kemudahan untuk para pemula. Ya. Kalau di Indonesia orang yang menguasai Bulughul Maram itu udah ulama, Pak. Di zaman Ibnu Hajar itu buat pemula. Masya Allah akal Islam anzakumullah wa iyakum maka hati-hati akhi anzakumullah wa iyakum